Mimma yadullu ala anna Allah la yura qawluhu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Kata mereka dan diantara yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat adalah ayat Allah Subhanahu wa dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhu al-absar. Tidak ada yang bisa meliputi Allah mata-mata siapapun.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 Wa kalamullahi la yatanaqad abadan dan ucapan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bertentangan selama-lamanya. Bal yufassir ba'duhu ba'dan. Bahkan ucapan Allah sebagian menafsirkan sebagian yang lain. Amma alladhi ya'khudhu ayatan wa yatruku ayah al-ukhra fahada min ahli zayr. Adapun orang-orang yang mengambil satu ayat dan membuang ayat yang lain, memakai yang ini membuang yang itu, maka itu adalah ahlu zayr.